Bismillah. Innalhamdulillah. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina may yahdihillah falamudillalah. wa may yudlil falahadiyalah. wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan petang ini Ba'dal Maghrib malam Jumat 18 Maret 2021 bertepatan dengan 6 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fikih dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi ahkami siyami Ramadan, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang pembahasan fikih puasa Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-88 dan di sesi ini pembahasan akhir dari bab yang ke-9 bab qada bab yang ke-11 bab qada puasa Ramadan di pasal yang terakhir tentang pembahasan bagi mereka orang-orang yang terlambat membayar kodok. Maka masuk kepada Ramadan yang baru dan belum membayar kodok. Maka ada hukuman tertentu. Sebelum kita masuk kepada kajian dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-muallif fi kitabih al-akhbar as-sahihah fi ahkami siyami Ramadan. Al-Faslu Rabi' pasal yang keempat. Man farata fil qada hatta dafala Ramadan afar bila udrin fa alaihi saum ma'al it'am. Maka di pasal yang keempat di mana di pelajaran yang lalu telah kita masuki perkara-perkara tentang permasalahan qada yang mana permasalahan qada telah datang empat masalah. Masalah yang pertama tentang hukumnya wajib. Masalah yang kedua apa? Hmm? Tidak diwajibkan untuk berurutan. Cukup membayar empat hari dengan satu hari kemudian satu hari tidak apa-apa. Tidak harus tatabu. Permasalahan yang ketiga bahwa perintah untuk mengkodok tidak bimakna al-faur. Makna al-faur adalah tidak diharuskan secepat mungkin. ESEP. As soon as possible, tidak. Seperti gambarannya seseorang laki-laki yang mempunyai kodok lima hari. Setelah selesai dari Ramadan, maka masuk bulan syawal pertama. Haram untuk berpuasa. Maka tidak berpuasa. Kemudian masuk kepada Syawal, masuk kepada sunnah sita Syawal. Selesaikan puasa sita Syawal yang sunnah, maka setelah itu kosong. Dari Syawal ke delapan kosong. Tidak ada kegiatan misalnya dari puasa. Maka makna al-faur harus dia mengkodok puasa pada saat itu. Apa-apa yang ada waktu luang untuk membayar kodok, maka harus secepatnya dan mengakhirkannya masuk kepada dosa. Itu makna al-faur. Maka di permasalahan yang ketiga kita telah bahas bahwa perintah untuk mengkodok tidak dalam keadaan faur. Mengharuskan secepatnya tidak. Dalilnya mana? Hadis mutafakun alaih dari Aisyah. Bahwa Aisyah mengatakan, Kuntu alaiya siam min Ramadan Fala astate an aqdiyaha illa fi sya'ban. Dan dia istri Nabi dan salaf kita berkata, aku punya hutang di bulan Ramadan yang lalu. Dan aku tidak bisa membayarnya kecuali di bulan ini, bulan syakban Yang limit, batas, deadline akhir. Tidak ada bulan setelah itu, kecuali masuk ke Ramadan yang baru. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Aisyah istri Nabi mengakhirkan membayar kodoh sampai masuk bulan Syakban tidak apa-apa. Menandakan bahwa kewajiban membayar kodok bukan alal faud. Ini masalah yang ketiga. Masalah yang keempat, masalah di hari ini ataupun di kajian ini, sesi ke-88. Al-Faslu Rabi' man farata fil qadha. Maka pasal yang keempat, barang siapa seseorang yang terlambat dalam membayar qadha. Sehingga dia masuk kepada bulan Ramadan yang baru. Dan dia punya hutang misalnya lima hari tadi, belum dibayar. Masuk kepadanya Ramadan yang baru. Maka bagaimana perkara ini? Inilah pembahasan yang akan kita bahas. Telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur dari para ulama mulai dari as-salaf, dari para sahabat, tabi'in, serta itba' at-tabi'in. Maka dari para sahabat ini adalah pendapat Ali radhiyallahu anhu serta Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Umar. Dan dari para tabi'in dari Al Hasan Al Basri dan Ibrahim ibnu Yazid An Nakhai serta Mujahid dan Sa'id ibnu Jubair dan dari itba'ut tabi'in seperti Imam Malik, dan juga Sufyan Ats-Tsauri dan Al-Auza'i serta yang setelahnya Imam Asy-Syafi'i maka mereka mengatakan man farata fi qada man farata fil qada hatta dakhala ramadan akhar bila udrin fa alaihi al-qada ma'al it'am fi kulli yawm miskinan maka ini pendapat jumhur yang kami sebutkan dari para sahabat dan tabi'in serta itba'ut tabi'i Barang siapa yang menunda-nunda membayar kodok. Kemudian masuk kepada Ramadan yang kedua dan belum membayar. Tetap dihitung. Berapa yang kurang? Masih lima hari. Belum membayar. Berarti biarlah puasa Ramadan sekarang. Karena masuk Ramadan yang baru. Masalah kodok sudah lewat. Sudah ketinggalan kereta. Fatat humul kitor. Maka urusannya sekarang puasa. Setelah selesai puasa Ramadan, mulai dihitung dari Syawal sampai kepada Syakban yang setelahnya, dia mempunyai kodok yang lima di tahun yang lalu, dia kodok. Dan dia bayar setiap harinya fidyah. Memberikan makan satu orang fakir miskin. Lima hari puasa, membayar kodok lima hari, lima makanan yang dia buat untuk orang yang fakir diberikan kepadanya sesuai dari makanan yang sesuai dari selera manusia yang ada di sekitarnya. Maka di Indonesia misalnya nasi bungkus, kalau di orang awak, ampera, mungkin 15 ribu, 12 ribu, cukup ya. Kalau di Arab, maka roti dengan lauknya daging ataupun ayam dan sebagainya. Maka semua negara lain-lain. Kalau di Eropa ya roti tawar sama kejunya, sama saladnya dan sama hamburgernya dan sebagainya. Maka inilah dari hukuman. Mereka orang-orang yang terlambat membayar kodok. Maka ini pendapat yang pertama. Dan pendapat yang kedua berkesendirian Abu Hanifah dan Abu Sulaiman juga. Yang mana mereka mengatakan bil kodok fakot biduni it'am. Hanya cukup membayar kodok saja tanpa membayar fidyah. Memberikan makanan. Dan ini diikuti oleh Ibnu Hazm. Seperti tertulis ucapannya di kitabnya Al-Muhalla mujallad yang ke-6 361 walam ya'ti nas minal Qur'an wala sunnah bi ijabi ta'am fidalik maka kata Ibnu Hazm tidak ada di dalil Al-Qur'an ataupun sunnah tentang ditambah membayar fidyah maka cukup berpuasa saja maka mana yang rajih wallahu a'lam yang rajih ucapan jumhur ulama dan ini yang disebutkan oleh penulis di dalam bab sehingga penulis menyebutkan man farata fil qada hatta dakhala ramadan akhar bila udrin fa alaihi asor ma'al itam. Maka barang siapa seseorang yang terlambat membayar qada dan masuk kepada Ramadan yang baru, maka hukumannya tetap dia membayar qada ditambah itam, ditambah membayar makanan. Ini yang rajih dari ucapan jumhur ulama mulai dari para sahabat Ali radhiyallahu anhu dan juga dari Abdullah ibnu Umar dan Jabir ibnu Abdullah dan juga dari para tabiin dan itba at tabi'i. Lalu mana pendalilannya? Pendalilannya hadis dari berbagai sahabat pertama dari Abi Hurairah. Tentunya hadis ini adalah asar. Makna asar adalah ucapan sahabat. Dan ucapan sahabat jika sahih sanadnya dan dia tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka bisa dijadikan hujjah Karena manhaj kita manhaj salaf. Kita mengikuti fatwa-fatwa para ulama sebelum kita terutama para sahabat. Karena mereka lebih mengetahui keadaan agama ini. Maka yang pertama pendalilannya asar dari Abi Hurairah. Firajulin marada fi Ramadan sama sahha. Disebutkan bahwa seseorang sakit di bulan Ramadan kemudian sehat kembali. Berarti dia berbuka di siang Ramadan berarti dia harus membayar kodok. Itu poinnya. Falam yasum hatta adrakahu Ramadan akhir. Maka dia berbuka tetapi tidak membayar kodok sampai masuk kepada bulan Ramadan yang berikutnya. Ditanyakan kepada Abu Hurairah tentang, tentang ini, maka Abu Hurairah menjawab dengan fatwa, fatwanya yasumul ladzi adraqahu wa yut'imu anil awal li kulli yawm muddan min hantah min hintah li kulli miskin fa idza faraga min hadza shoma ladzi farata fihi maknanya wajib bagi dia ataupun diharuskan bagi dia untuk berpuasa dari kodok yang tahun lalu. Ditambah setiap hari dia membayar makanan untuk orang yang fakir miskin. Kita telah selesai dari puasa Ramadan ini. Karena sekarang yang ditanyakan di saat puasa Ramadan. Maka selesaikan puasa Ramadannya. Setelah selesai puasa Ramadan baru membayar kodok. Ditambah membayar fidyah. Setiap hari satu miskin. Maka hadis ini asar Abi Hurairah dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni dari jalan Muhammad bin Abdullah haddatsana Muaz ibnu al-Musanna haddatsana Musaddad haddatsana Yahya an Ibnu Juraid an Atha an Abi Hurairah dikeluarkan juga oleh Al-Baihaqi muallafan dari Ibnu Juraid maka sanad ini semua rijalnya sifat Muhammad ibnu Abdullah dia adalah Abu Bakar Asy-Syafi'i Disebutkan oleh Hadarukutni Syekhuna Muhammad ibnu Abdullah ibnu Ibrahim wa kana thiqah ma'munan. Dan Yahya di sini Ibnu Sa'id Al-Qattan imam dan Ibnu Jurayj Abdul Malik bin Abdul Aziz di sini melaksanakan an-anah dari apa dan tidak berpengaruh anak-anaknya karena dia berasal dari apa Ibnu Jurayj duduk dengan apa Ibnu Abi Robah 20 tahun. diriwayat 18 tahun menuntut ilmu dan mendengar hadis-hadis darinya. Sehingga An'anah anak Ibnu Jurej dari Atta tidak berpengaruh mendoifkan hadis tidak. Maka hadis ini hadis yang sahih sehingga ada rukutni pun meng, menghukumi hadis ini isnadun sahihun mauquf. Bahwa hadis ini sanatnya sahih mauquf dari ucapan Abi Hurairah. Maka asar Abi Hurairah sanatnya sahih dan tidak ada yang menyelisihi dari Al-Quran dan Sunnah dan dari para sahabat, maka bisa dijadikan dalil. Karena Abu Hurairah salaf kita. Dia sahabat yang paling tahu dari kita. Lebih mengetahui keadaan fikih karena dia duduk dengan Nabi dan dia termasuk dari ulama ahli hadisnya di zaman para sahabat dan sayyidul hufad sayidnya dari para penghafal hadis. Di mana dia menghafal hadis ranking satu. Banyak sekali hadisnya daripada sahabat yang lain, maka dia masuk kepada ranking pertama yang hadisnya sekitar 574 740 hadis. Maka setelah kita mengetahui hadis Abi Hurairah sahih, maka kita mengambil asar ini. Dan yang kedua, tidak berkesendirian Abu Hurairah juga diikuti oleh Ibnu Abbas. Seperti di dalam matan dilihat dari Ibnu Abbas, qala man farata fi siyami syahri Ramadan hatta yudrikuhu Ramadan akhar falyasum hada alladhi adrakahu summa liyasum ma fatahu wa yut'im ma'akul yaum miskin. Barang siapa yang lalai untuk membayar kodok Ramadan dan masuk kepada Ramadan yang baru, maka puasa dulu dia Ramadan yang dia hadapi sekarang. Selesai dari puasa Ramadan yang dihadapi, maka kembali kepada hutang terdahulu untuk mengkodok. Dan ditambah dengan membayar makanan. Setiap satu orang miskin diberikan makanan. Setiap hari dari kodoknya ada lima, ada enam, ada tujuh, maka setiap hari membayar kodok dan memberikan itam satu fakir miskin. Dan begitu pun datang asar dari Ibnu Abbas juga, "Firojulin adrokahu Ramadan wa alaihi Ramadan akhar qala yasumu hada wa yut'imu anda kul miskin wa yakdihi. Maka sama kisahnya diharuskan membayar kodoknya dan juga membayar setiap hari dari fakir miskin. Maka asar yang datang dari Ibnu Abbas dari dua jalan maka asar ini pun asar yang disanai kepada derajat derajat Hasan Ligoiri. Di mana sanad yang pertama dari jalan Abu Ishaq an Mujahid an an Ibni Abbas. Dan di sini ada an Anah Abu Ishaq. Doaif. Dan di sanad yang kedua dari jalan Su'bah Anil Hakam An Maimun Ibnu Mihran An Ibni Abbas. Maka sanad ini sanad yang sahih. Semua rijalnya sikot. Maka dari dua asar ini, asar dari Abi Hurairah dan asar dari Ibnu Abbas menjadi penarjihan pendapat jumhur ulama. Maka pendalilan dengan asar adalah dari pendalilan ahli sunnah. Karena mereka adalah salaf kita. Adapun pendapat Abu Hanifah dan juga Ibnu Hazm yang mengatakan tidak ada dalil, maka mereka hanya memandang dalil itu dari Al-Quran dan Sunnah saja. Lalu bagaimana dengan dalil-dalil para sahabat Asar-asar sahabat itu juga menjadi dalil. Seperti pendalilannya hadits Irbad Ibn Sariyah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasidin al-mahdiyin adu alaiha binawajib. Peganglah sunnah-sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasidin. Maka meskipun Abu Hurairah dan Ibnu Abbas bukan dari para khulafa ar-rasidin. Namun maknanya di sana ada sunnah dari para sahabat. Yang mana mereka seperti Ibnu Abbas alimnya para sahabat. Dan Abu Hurairah muhadithnya para sahabat. Yang keduanya mengetahui khobar-khobar dari Nabi. Maka ihtimal mereka mengetahui keadaan orang yang terlambat membayar kodok sampai masuk kepada Ramadan yang baru. Difatwakan oleh kedua imam ini yang mana mereka hidup keduanya dengan Nabi menandakan bahwa ini isyarah kepada pemahaman dua sahabat yang insya Allah mendekati kepada kebenaran. Karena mereka keduanya hidup di zaman Nabi. Meskipun tidak mengangkat kepada ucapan Nabi ataupun perbuatan Nabi, namun perbuatan kedua dan fatwa kedua dari sahabat ini bisa dijadikan hujat. Maka kesimpulannya, pembahasan kita di pertemuan hari ini tentang permasalahan kodok telah selesai ditutup bab ke-11 tentang fikih kodok. Bagi mereka orang-orang yang terlambat membayar kodok dan masuk kepadanya puasa Ramadan yang baru, maka agar membayar kodok yang lama ditambah setiap hari sekaligus membayar fidyah. Kodok Ramadannya ada 10 hari, maka 10 kali 10 hari dia puasa, ditambah 10 kali dia memberikan makanan kepada fakir miskin. Maka inilah yang bisa kita berikan di pelajaran malam ini. Maka di sana ada tambahan soal jawab. Persilahkan kepada ikhwah untuk membaca soal ah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz Said. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan tentang mengangkat tangan saat berdoa. Bolehkah kita mengangkat tangan saat berdoa di dalam sholat atau di luar sholat Bismillah. Bonus soal jawab. Di mana pertanyaan di sini berhubungan dengan mengangkat tangan di saat sedang berdoa. Maka ketahuilah ya ibadah Allah. Mengangkat tangan di saat kita berdoa prakteknya ada dalam keadaan dua perkara. Dan ini yang ditanyakan oleh saudara kita. Perkara yang pertama di saat di dalam sholat. Maknanya di saat seseorang melaksanakan sholat dalam ibadah. Maka apakah boleh mengangkat kedua tangan di saat berdoa? Maka ketahuilah barakallahu fikum saat seseorang dalam keadaan sholat maka amalan-amalan dia, gerak-gerik dia, bacaan zikir dia itu maksurah Itu dibatasi. Dibatasi dengan asyari. Maknanya dia tidak boleh melafatkan tidak boleh mendoakan dengan lafad-lafad dan melaksanakan gerakan-gerakan kecuali yang disepakati oleh syariat di dalam sholat. Apalagi sebab itu telah datang hadis yang mutafakun alaih dari Abdullah bin Mas'ud. Di mana berkata Abdullah bin Mas'ud, "Kunna nusallimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa fi shalah." fayaruddu alaina falamma raja'na min inda najasi salimna alaihi falam yarudda alaina faqulna ya rasulullah kunna nusallim alaihi fi shalah fataruddu alaina faqala inna fi shalah subla berkata Ibnu Mas'ud kami dulu memberikan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau di dalam salat maka beliau menjawab kami maka saat kami kembali dari An-Najasyi, dari Habasah, dari Ethiopia, kami memberikan salam kepada Nabi. Tapi beliau tidak menjawab. Maka kami tanyakan, wahai Rasulullah, ditanyakan kenapa wahai Rasulullah tidak menjawab di saat kami memberikan salam kepada kamu dan kamu dalam keadaan salat. Dijawab oleh Nabi bahwasanya inna fi salah subla. bahwasanya orang yang dalam keadaan salat itu sedang sibuk. Maknanya sibuk dengan syariat yang ada di dalam salat seperti zikir-zikir, salat, membaca Al-Fatihah, membaca doa istiftah dan membaca adkar-adkar di saat ruku, membaca ruku, adkar ruku, adkar sujud, adkar tahiyat dan sebagainya. Maka inna fi salah subla. Bahwa sholat itu dalam keadaan sibuk. Maka tidak ada disyariatkan untuk menjawab salam dengan sengaja. Begitupun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muawiyah ibnul Hakam. Yang hadis ini disebutkan oleh Muawiyah ibnul Hakam Baina anna usalli ma'a Rasulillah SAW in atisa rajulun minal qaum. Saat kami sedang sholat kemudian ada seseorang dari jamaah bersin. Haji. Fakultu yarhamukallah. Dijawab oleh Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu, yarhamukallah dengan suara yang pasti dan tinggi. Kemudian dia kaget. Faromanil qaumu bi absarihim. Maka aku melihat jamaah di kanan dan kiri dari para sahabat memandang dengan lirikan kepada aku lirikan yang ada sesuatu. Mereka diam tidak menjawab, eh, tidak mengatakan yarhamukallah tetapi memandang dengan lirikan. Fakultu wa asqala amyah nukum. Ini istilah apa yang terjadi? Emangnya kenapa? Tangdurun ilayya, kalian melihat kepadaku seperti itu. Faja'alu yadribuna bi'aidihim ala afkhadihi. Maka semuanya memukul paha-paha. Karena Muawiyah al Hakam yang tadi menyebutkan yarhamukallah, semua sahabat diam dan melempar dengan mata-mata mereka agar diam, malah mengajak berdebat, apa yang terjadi? Emangnya kenapa? Apa aku salah dan sebagainya seperti itu. Malah berbicara. Tangduruna ilayya, kalian semua melihat kepadaku seperti itu. Ada apa? Malah di dalam sholat seperti itu akhirnya para sahabat memukul paha-paha mereka maknanya diamlah. Maka disebutkan falama ra'ai yasmutunani lakinni sakatu. Maka di saat aku melihat mereka memukul-mukul paha mereka, aku mengetahui bahwa mereka ingin mendiamkan aku, maka aku kemudian diam. Falamma masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah selesai maka aku mengatakan demi ayah dan ibuku aku tidak pernah melihat sebelum dan sesudah seorang guru yang lebih baik daripada kamu. Mara'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsan ta'liman minhu. wallah ma karahani Wala dorobani, wala syatamani. Maka demi Allah, Nabi menasehatiku, menasehatiku tanpa mencelaku. Aku ini bodoh dan sebagainya tidak. Dan bahkan tidak marah kepadaku dan tidak memukulku. Ini adalah kesalahan yang tidak diketahui ilmunya oleh seorang sahabi. Dan dia mengatakan kepadaku, inna hadihi sholah layaslu fiha say'un min kalamin nas. Bahwa sholat itu ibadah. Tidak boleh mengucapkan dengan ucapan manusia di luar sholat. Seperti tadi, menjawab kalau kemudian mengatakan ngapain kalian memandangku seperti ini dan sebagainya, itu tidak boleh kata Nabi. Inna huwa tasbih huwa takbir wa qiraatil Quran. Maka sholatlah dengan bertasbih, bertakbir dan membaca Al-Qur'an, bukan dengan menyebutkan ucapan-ucapan manusia. Maka di dalam dua hadis ini hadis Ibnu Mas'ud yang datang memberikan salam kepada Nabi dan tidak dijawab dan juga kisah Muawiyah Ibnu Hakam yang menjawab orang yang bersin dengan yarhamukallah kemudian dia berbicara dengan para sahabat dan sahabat semuanya terdiam kemudian dinasihati oleh Nabi bahwa salat itu ibadah yang tidak boleh berbicara kecuali di dalam syariat tasbih takbir dan qiraatul Quran tidak boleh berbicara seperti berbicara dengan manusia. Maka dari dua hadis ini barakallahu fikum tidaklah kita mengangkat tangan dalam berdoa di dalam salat kecuali jika ada dalilnya. Selama tidak ada dalil maka tidak boleh kita melaksanakan karena ini di dalam salat. Karena perkara di dalam salat dia itu maksurah amalan-amalannya terbatas. Lalu, apakah ada perintah untuk mengangkat tangan? Ada. Di dalam sholat istisqa. Hadis yang mutafakun alaih dari Anas ibnu Malik. Karena Nabi saw Alaihi Wasallam la yarfa yadaihi fi sayin min du'aihi ila fil istisqa. Wa innahu yarfa'u hatta yurabayadu yurabayadu ibtihi atau ibtihi. Berkata Anas, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengangkat kedua tangan di saat sedang berdoa di dalam sholatnya. Kecuali di dalam sholat al-istisqa. Sholat meminta hujan. Maka ada doa. Dan Nabi mengangkat tangan dengan mengangkat yang tinggi. Sampai terlihat kedua ketiak Nabi yang putih. Seperti ini. Bukan hanya seperti ini tertutup, tapi seperti ini. Ya Rob, iskina, wahai Allah, berikanlah kami hujan, turunkanlah hujan. Maka ibadah yang dilakukan oleh Nabi di dalam sholat mengangkat kedua tangan di sini masru karena disyariatkan. Maka selain itu, apakah mengangkat kedua tangan disyariatkan? Maka dari sini dalam permasalahan doa kunut. Maka untuk permasalahan kunut di dalam Islam ini yang disyariatkan ada dua. Kunut nazilah dan kunut witr. Maka di kunut nazilah mengangkat kedua tangan. Dan di sini di dalam kunut nazilah ada beberapa riwayat dari Anas Nabi mengangkat kedua tangan dan mendoakan Bani Ri'lin, Zakwan, dan Usayyah dari kelompok Arab yang mengkhianati Nabi. Di mana di mana mereka meminta dikirim pemuda-pemuda yang hafal Al-Qur'an untuk mengajari mereka. Di saat sampai mereka di Bi'ri Ma'unah dibunuh. Dikhianati utusan Nabi. Maka Nabi marah dan mendoakan dari kelompok Arab Semoga Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya, melaknatnya, dan sebagainya. Selama 40 hari. Jadi riwayat 30 hari. Ini dinamakan kunut nazilah. Dan ini disyariatkan kapanpun, anytime, anywhere. Di saat kaum muslimin mendapatkan bencana. Seperti tidak jauh dari ingatan kita. Di saat di Burma kaum muslimin. Bani Rohingya itu diusir dan dibunuh dan dibantai, maka mereka lari ke berbagai negeri diantaranya ke Aceh dan ke berbagai negeri negeri Arab juga ke Saudi. Maka di sini pemerintah kita MUI memerintahkan untuk melaksanakan kunut nazilah dan saya ingat menjadi imam kunut nazilah waktu di Muara Bungo selama satu bulan maghrib isya fajar duhur asr Sesuai dengan perintah dari MUI. Dan ini kunut nazilah disunahkan. Dan di situ ada riwayat mengangkat tangan. Maka kita mengangkat tangan. Kemudian di kunut al-witr ada juga kunut. Namun di sini tidak ada perintah untuk mengangkat tangan. Maka yang rajih sebaiknya tidak mengangkat tangan dan tidak bisa dikiaskan kepada kunut nazilah. Adapun kunut subuh bagaimana? Adapun kunut subuh kita melihat pertama mereka melaksanakan kebidahan dan ini sesuai dengan tidak adanya dalil karena hadis yang mereka pergunakan datang dari Anas ibnu Malik dari jalan Abu Ja'far Ar-Razi an Thabit an Anas dan Abu Ja'far Ar-Razi rawi yang doif hafalannya rusak dikatakan qamata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr hatta kubidah bahwa Nabi terus melaksanakan kunut fajar sampai dia dicabut ruhnya oleh Allah. Dari sinilah sebagian masih di antara kita melaksanakan kunut fajar terus menerus. Padahal hadisnya doa. Dan selain dari hadisnya doa, juga telah datang nas dari Abu Malik Al-Asja'i yang menanyakan kepada bapaknya Tariq Ibnu Ashim, "Wahai bapakku ya abati, Solaita khalfa Rasulillah wa khalfa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman. Wal an solaita khamsa sinin ma'a Ali fi Kufah. Wahai ayahku, aku minta fatwa. Kamu sholat bersama Nabi di Madinah. Meninggal Nabi, kamu sholat bersama Abu Bakar. Meninggal Abu Bakar, kamu sholat bersama Umar. Meninggal Umar, kamu sholat bersama Utsman. Meninggal Utsman dibunuh oleh Khawarij, kamu sholat sekarang lima tahun bersama Ali radhiyallahu anhu di Kufah. Nikmat orang ini hidup bersama Nabi dan para sahabat. Maka ditanyakan oleh anaknya, "Akanu al fajr?" Apakah mereka melaksanakan kunut fajar? Dijawab oleh bapaknya dengan tenang, "Ya bunai muhdad." Wahai anakku, itu adalah perkara yang diada-adakan. Maka kunutul fajar terus-menerus perkara yang diada-adakan. Dan jika kita kalau melihat mereka bagaimana mereka yang melaksanakan kunut fajar, Allahumma hdina fiman itu afina diangkat kemudian dibalikkan katanya tolak balak. <laughs> Seperti ini. Antum lihat main apa nih? Al-muhim seperti itu. Menandakan dari segi mereka melaksanakan kebid'ahan juga tambahan dari mana tolak bala dan sebagainya. Alhasil itu tidak disyariatkan di dalam Islam. Maka kesimpulannya, mengangkat kedua tangan tidak disyariatkan dalam berbagai salat kecuali yang ada nasnya. Salah satunya salat istisqa dikatakan oleh Anas dulu Nabi mengangkat kedua tangannya tinggi sampai terlihat dua setiapnya yang putih. Dan yang kedua di riwayat Anas yang mutafakun alaih bahwa Nabi mengangkat tangan di saat mendoakan dari kabilah kabilah Arab dari Bani Ri'lin wa Zakwan wa Usayyah. Ini permasalahan di dalam sholat. Kita tidak sembarangan sedikit-sedikit mengangkat tangan, sedikit-sedikit mengangkat tangan di saat kita berdoa. Tidak ada dalil ditinggalkan. Karena ini dalam keadaan ibadah dan di hadis yang terdahulu Abdullah bin Mas'ud, ina salata la sugla." Bahwa sholat itu dalam keadaan sibuk membaca zikir, membaca Quran dan sebagainya, tasbih, tahmid, takbir dan perkara yang kedua, lalu bagaimana hukumnya mengangkat tangan di saat berdoa di luar sholat? Maka adapun mengangkat tangan berdoa di luar sholat, ini baru disyariatkan untuk mengangkat tangan. Dan bahkan disebutkan oleh para ulama, dari sebab mengangkat tangan, diijabahi doa. Sehingga jika kita di luar sholat, seperti kita mendoakan terutama para para jomblo forever, Allahumma zawijni, Allahumma zawijni, mengangkat kedua tangan itu lebih baik. Seperti pendalilannya di hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang yang fakir miskin. Sumada para rojul yutilus safar as'ata akbar. Yamuddu yadaihi ila sama, ya Rabb, ya Rabb. Wa mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa budhiya bil haram. Fa anna yustajabu lidalik. Kemudian Nabi menyebutkan ada seseorang dalam keadaan safar yang rambutnya gimbal, pakaiannya kusuh, penuh keringat. Kemudian dia mengangkat tangan kepada Allah dan berkata, "Ya Rob, ya Rob, wahai Allah, kabulkanlah dalam doanya. Maka Nabi mengatakan padahal makanannya dari uang yang haram. Dan minumannya dari uang yang haram. Dan pakaiannya dibeli dari uang yang haram. Maka bagaimana dia akan dijawab oleh Allah padahal semua perkaranya dari perkara yang haram. Wabudiya bil haram. Dan dia sumber rizkinya dari perkara yang haram. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa penghalang dari doa diantaranya adalah sumber rizki yang haram, makan dari perkara yang haram, minum dari perkara yang haram, dan sumber rizki-rizki yang haram. Maka mereka orang-orang yang bekerja di bank, apalagi mudir bank, meskipun uangnya banyak, memberikan makan anak dan istri dari perkara yang haram, maka doa-doa mereka tidak diijabahi karena perkara-perkara yang haram ini. Dan yang menjadi poin pendalilan di sini mengangkat doa sebab dari penyebab diijabahi doa. Mengangkat tangan di saat berdoa penyebab dari diijabahi doa di mana seorang yang musafir tadi yang pakaiannya kumuh dan rambutnya gimbal penuh debu mengangkat tangan dan berkata ya rob ya rob di sini menjadi pendalilan bahwa mengangkat tangan penyebab diterimanya doa oleh Allah Jalla Ala. Ini poin pendalilannya. Karena Nabi di sini mengingkari bukan dari angkat angkat tangan di saat doanya bukan, tetapi makanan dia dan sumber pencaharian dia yang haram. Itu saja. Adapun masalah mengangkat tangan, Nabi tidak menolaknya. Justru itu sebab dari penyebab diijabahi doa. Dan yang kedua apa? Musafir. Doa orang yang musafir. Disebutkan dia adalah seorang yang musafir. Yatilu safar. Yang safarnya itu panjang dan lama dan melelahkan. Maka ini penyebab dari doa juga. Penyebab doa yang diijabahi orang yang safar di dalam hadis ini dan mengangkat tangan. Dan lebih detail lagi. Di hadis dari sahabat yang lain hadis Salman Al Farisi. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahi min abdihi ida rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sofron. Maka di dalam hadis ini pun pendalilannya sangat jelas. Bahwa mengangkat tangan penyebab diterimanya doa di mana Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rob kalian itu maha hidup dan maha pemberi. Dia merasa malu dari hamba-hambanya yang berdoa dan mengangkat kedua tangan kepadanya. Malu untuk apa? Malu untuk di saat menurunkan makhluk dari ciptaan Allah dari orang-orang yang soleh yang berdoa dengan mengangkat kedua tangan ini Allah malu di saat menurunkan tangannya dan Allah tidak mengijabahi doanya. Maka mengangkat tangan min asbab diijabahi doa karena Allah malu di saat menurunkan tangannya dan dalam keadaan hampa di mana tidak diijabahi. Maka dari dari penyebab diijabahi doa adalah seseorang yang berdoa dan mengangkat kedua tangannya karena menyebabkan Allah itu malu kepada orang ini di mana dia menurunkan tangannya dari atas ke bawah dan Allah tidak menjawabnya, maka Allah akan menjawabnya. Itu maknanya. Hadis ini dikeluarkan Abu Daud dan Ibnu Hibban dan di sanadnya ada Ja'far Ibnu Maimun yang mana Ja'far Ibnu Maimun Al-Anmati yang meriwayatkan dari Abu Usman dari Salman maka sanadnya dhaif. Namun datang penguat dari jalan yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Saibah dan Imam Kebroni. dari jalan Sulaiman Ataimi an Abi Usman an Salman. Maka diganti rawi tadi yang Doif Ja'far ibnu Maimun dengan Sulaiman Ataimi. Yang lapatnya sama. Bahwa Allah merasa malu bagi hambanya yang berdoa dan mengangkat kedua tangan. Di saat turun Allah tidak memberikan jawaban. Maka ini menandakan bahwa mengangkat kedua tangan min asbab diterimanya doa. Maka di sini semua sanadnya rijal husikot. Dan telah datang juga dari sahabat yang lain dari Anas dan dari Jabir Meskipun sanad-sanadnya do'if namun bisa naik kepada derajat yang sahih. Dan hadis ini telah disahihkan dari berbagai jalan oleh Syekh Al-Alamah al muhaddith Al-Albani dan Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i. Maka kesimpulannya barakallahu fikum. Hadis-hadis yang kami sebutkan tadi tentang disyariatkan yang mengangkat tangan saat berdoa di luar salat bahkan ini dianjurkan bagi orang yang berdoa di luar salat agar mengangkat kedua tangan. Adapun di dalam salat maka agar dibatasi, tidak terlalu banyak melaksanakan gerakan-gerakan yang di luar salat. Maka yang hanya sekedar dianjurkan adalah salat istisqa mengangkat kedua tangan dan ini sunnah Nabi dan juga kunut nazilah. Adapun kunutul witr maka yang rojeh tidak mengangkat kedua tangan. Karena di sini tidak ada nasnya. Maka kesimpulannya, kita mengangkat kedua tangan dalam berbagai doa di luar salat. Adapun di dalam salat, maka tidak mengangkat kedua tangan kecuali yang syar'i seperti kunut nazilah dan juga doa istisqa. Dan di sana juga ada beberapa perkara yang tidak boleh mengangkat kedua tangan meskipun tidak di dalam sholat. Apa itu? Doanya seorang khotib di saat khutbah Jumat. Di saat khutbah Jumat kita berdoa atau tidak berdoa? Seperti yang sering kita lakukan. As'alullah al-karim rabbal arsil adim. Kemudian kita lepaskan doa. Maka di sini tidak boleh imam ataupun khatib mengangkat kedua tangan. Karena telah datang nas. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umarah ibnu Ruaibah bahwa dia melihat Bisr ibnu Marwan di atas mimbar mengangkat kedua tangan di saat berdoa. Maka dikatakan oleh Umarah ibn Ru'aibah, Qobbahahullah hatainil yadain. Semoga Allah memburukkan kedua tangan yang diangkat di saat berdoa, di saat khutbah, doa khutbah tersebut. Kenapa? Didoakan keburukan. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayazidu ala an yaqula biyadihi hakada wa asara bi asba'ihi al musabbaha. Karena aku telah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat berdoa dalam khutbah cukup mengangkat dengan jari telunjuknya seperti ini. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kami ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, Rabbana atina fid hasanah dan sebagainya seperti ini. Tidak mengangkat kedua tangan. Maka di sini pun menjadi dalil diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umarah Ibnu Ruaibah di saat dia menyalahkan Bisr Ibnu Marwan yang melaksanakan doa dan dia seorang khatib mengangkat kedua tangan seperti ini. Maka itu adalah dari kesalahan khatib yang mengangkat kedua tangan. Maka oleh sebab itu Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim mengatakan berkata Nawawi fihi anna sunnah an la yarfa al yad fil khutbah wahwa Paul Malik wa ashabina wa ghairihim. Maka pada hadis ini dalil bahwa dilarang kita mengangkat tangan di saat berdoa di dalam khutbah. Dan ini adalah pendapat para ulama di antaranya Imam Malik dan yang lainnya. Wal hadis ya dulu ala karahati raf'il aidi alal mimbar halid doa. Maka disebutkan bahwa hadis ini menunjukkan tentang makruhnya mengangkat tangan di saat sedang berdoa khotib di atas mimbar. Maka oleh sebab itu, kesimpulannya berdoa di dalam sholat harus mengikuti dalil dan berdoa di luar dari sholat pun yang diinginkan adalah dengan mengangkat kedua tangan kecuali satu di saat dia sebagai seorang khotib, maka tidak mengangkat kedua tangannya tetapi cukup mengancungkan dengan telunjuknya. Adapun masalah tambahan dan ini tidak akan kita bahas, hanya kita simpulkan di sana juga apakah setelah mengangkat tangan kemudian sebelum turun kita mengusapkan wajah kita dengan telapak tangan maka telah datang hadis-hadis yang tidak ada jalan yang sahih dan semuanya kebanyakan pun jiddan, maka para ulama merojehkan tidak ada hadis yang sahih di saat mengangkat kedua tangan kemudian turun mengusap wajah. Maka ini hadisnya doif. Cukup dengan mengangkat kedua tangan kemudian setelah itu selesai diturunkan. Tidak usah mengucap mengusap wajah. Maka kalau kita melihat awam mengusap kemudian menciumnya. Ya, seperti itu ada tambahan mencium, mengucap, dan sebagainya. Maka ini tidak sahih. Cukup dengan mengangkat kedua tangan, setelah itu diturunkan. Tidak mengusap dan mencium dan sebagainya. Maka inilah yang bisa kita berikan dari kajian di malam Jumat ini. Dan insya Allah besok seperti biasa kita melaksanakan khutbah Jumat dan juga kajian untuk umahat.